syarah daripada permasalahan yang ketiga daripada permasalahan-permasalahan jahiliyah yang sangat berbahaya bagi diri kita semuanya. Nah, barakallahu fikum dan kaum muslimin secara keumuman. Permasalahan yang ketiga ini barakallahu fikum adalah anggapan orang-orang jahiliyah bahwasannya barang siapa yang memberontak eh, menyelisih daripada pemerintah atau pemimpin itu merupakan keutamaan Nah, barakallahu fikum merupakan keutamaan dan barang siapa yang mentaati pemerintah, mentaati seorang pemimpin, nah barakallahu fikum eh, atau mentaati penguasa eh, dan tunduk patuh kepadanya ini merupakan kehinaan dan kerendahan. Ini menurut siapa? Menurut ahli jahiliyah, orang-orang jahiliyah. Sehingga ajaran jahiliyah ini secara tidak langsung kalau kita perhatikan Nah, diambil oleh orang-orang khawarij yang berpikiran pemikiran khawarij Nah barakallahu fikum yang mereka mengkafirkan nah pelaku dosa besar yang mereka nah barakallahu fikum nah memberontak kepada hukum muslimin nah, pemerintah kaum muslimin barakallahu fikum pemimpin nah kaum muslimin barakallahu fikum nah seperti itu kenapa demikian dikarenakan kalau kita perhatikan barakallahu fikum menurut mereka kalau taat eh, barakallahu fikum atau patuh nah, pada perkara yang ma'ruf eh, yang di dalamnya ada ada masalah dan semisalnya kepada pemerintah atau pemimpin, itu menurut mereka adalah kehinaan. Sehingga mereka nah kerjaan mereka apa? demonstrasi, memberontak, kudeta, revolusi dan semisalnya. Barakallahu fikum. Mereka tidak akan tenang. Nah, sebelum melakukan hal-hal yang sangat buruk tersebut. Barakallahu fikum. Nah, kita baca apa yang disampaikan oleh Syekh Shalal Fauzan Habibullah taala. Nah, syarah beliau terhadap permasalahan yang ketiga ini الشرح قال Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala min masail jahiliyati termasuk permasalahan-permasalahan jahiliyah annahum la yakhda'una liwali al amri bahwasanya mereka tidak tunduk tidak patuh nam kepada nam pemimpinnya atau kepada penguasa atau pemerintahnya barakallahu fikum Wa yarawna anna dan mereka berpandangan bahwasanya taat kepada pemerintah, taat kepada seorang pemimpin, taat kepada penguasa adalah merupakan kehinaan atau kerendahan. Wa amr amir ya'tabirunaha fadilatan wa hurriyatan. Sedangkan nah menolak atau bermaksiat meninggalkan pemimpin atau penguasa, tidak taat kepada penguasa, itu mereka menganggap itu adalah keutamaan dan juga enam kebebasan atau kemerdekaan gitu. Nauzubillah. Walidzalika oleh karena itu la yajma'uhum imamun. Oleh karena itu tidak ada satu imam pun yang bisa mengumpulkan mereka. Wala yajma'uhum amirun dan tidak pula seorang pemimpin bisa mengumpulkan mereka. Li'annahum la yakhda'un karena mereka tidak mau tunduk, tidak mau patuh, tidak mau taat. Nah, barakallahu fikum. Wa indahum an anafatun wa kibrun. Dan ada di sisi mereka orang-orang jahiliyah, nah adalah apa? Adalah kebengisan enam anarkis dan juga kesombongan yang ada, tidak tunduk kepada pemimpin, tidak taat kepada pemerintah. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam al Quran Al Karim yang mana Insya Allah Ta'ala beliau juga akan sebutkan Syekh Saleh Fauzan akan menyebutkan nanti Ya ayuhalladzina amanu Ati'ullaha wa ati'ur rasul Wa ulil amri minkum Wahai orang-orang yang beriman Taatilah Allah dan taatilah Rasul Dan para pemimpin di antara kalian Bayangkan Nah barakallahu fikum Perintah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah, kita taatnya kepada para pemimpin atau taatnya kita kepada para penguasa sebatas apa? Sebatas selama mereka mentaati Allah dan Rasulnya. Dalam artian kita taat kepada mereka dalam perkara-perkara yang ma'ruf, perkara yang itu bukan menambarakallahu kalafikum perkara yang itu bukan merupakan kemaksiatan kepada Sang Pencipta. Nah, kalafikum, Naam, seperti itu. Jadi jangan sampai kita pemikirannya seperti pemikiran Khawarij, pemikiran pemberontak. Nah, kita al-sunnah wal jamaah barakallahu fikum. Nah, senantiasa berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, Fahmi salafil ummah. Naam. Apa kata beliau? Fajal Islamu bi mukhalafatihim. Kemudian datang agama Islam untuk menyelisihi mereka. Wa amara bisami wa ta'ati li walil amri al muslim dan bahkan barakallahu fikum agama Islam ini memerintahkan agar kita senantiasa mendengar dan taat kepada pemimpin, pemegang urusan. Nam yang muslim. Dalam artian apa? Pemimpin yang muslim. Penguasa muslim kita wajib taat kepadanya. Tapi ingat ya, ketaatannya sebatas apa? Ketaatan kepada perkara yang ma'ruf, bukan perkara yang mungkar. Nah, seperti itu barakallahu fikum. Kalau misalkan kita dianjurkan, dihimbau untuk nah mengibarkan bendera atau hormat dengan bendera, himbauan-himbauan tersebut tidak wajib kita taati karena itu perkara yang mungkar. Bagaimana? Nah, kita diperintahkan mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, bendera yang itu terbuat dari kain biasa. Nah, betapa banyak orang yang mengagungkan hingga mereka diam merenungi bendera tersebut. Naam Allah musta'an barakallahu fikum. Agungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya. Naam. Eh, berdiri sampai berjam-jam kuat ketika mengagungkan bendera, tapi kenapa ketika sholat cuma lima menit saja nggak kuat? bila, Hati-hati. Hormat dengan bendera misalkan. Nah, sampai satu jam, setengah jam kuat. Tapi kenapa ketika sholat cuma setengah menit aja nggak kuat? Atau lima menit aja nggak kuat? Bagaimana seperti ini? Barakallahu fikum. Lima menit, bayangkan. Sebentar. Nah, barakallahu fikum. Naam. Hati-hati. Nah, kita taat kepada pemerintah sebatas perkara-perkara yang ma'ruf, perkara yang di situ ada masalah kepentingan. Nah, barakallahu fikum umat. Misalkan pemerintah menganjurkan kita mentaati rambu-rambu lalu lintas. Eh, ketika merah berhenti, ketika hijau berjalan, ketika kuning, warna kuning berhati-hati misalkan. Kemudian juga Nah, barakallahu fikum menganjurkan agar berhati-hati memperhatikan marka-marka jalan. Nah, Eh, garis-garis jalan itu di tengah jalan itu ada garis putih itu itu semuanya tujuannya apa? Demi masalah kepentingan kaum muslimin secara khusus dan secara, secara umum manusia semuanya. Nah, barakallahu fikum. Naam. lanjutkan kata beliau, kata beliau di sini, lima fi dzalika minal dikarenakan taatnya kita kepada pemimpin, kepada penguasa muslim, nah di dalamnya ada masalah kepentingan-kepentingan kebaikan-kebaikan. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan para pemimpin di antara kalian. 6. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Naam, kata Rasulullah SAW, walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak Habasyi, budak dari Habasyah. Budak hitam, tapi selama dia jadi pemimpin, penguasa kita, maka kita wajib taat kepadanya. Taat kepadanya. Nah, barakallahu fikum. Naam. Ewa, naam. Jadi kita taatnya kepada para pemimpin, para penguasa sebatas apa? Taatnya mereka kepada Allah dan Rasulnya. Naam, barakallahu fikum. Man ata'al amir faqat ata'ani wa man asal amir faqat asani kata Rasulullah. Barang siapa yang taat kepada pemimpin, penguasa, sungguh dia telah mentaatiku. Dan barang siapa yang bermaksiat, menolak, memberontak kepada para pemimpin atau penguasa, sungguh dia telah berbuat maksiat kepada Hati-hati. Nah, barakallahu fikum. Naam. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah كل أمتي يدخلون jannata illa man aba Qila wa man ya'ba ya Rasulullah Qala man ata'ani dakhala al-jannata wa man 'asani faqad aba. Hadis sahih riwayat Bukhari. Hadisnya Abu Hurairah. Nah, barakallahu fikum. Naam, semua umatku nah mereka dijamin masuk surga. Nah, tapi apa kuncinya? Nah, kecuali siapa yang tidak masuk tersebut kata Rasulullah, illa man aba, kecuali orang yang enggan Kemudian ada yang berkata, "Kila ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang enggan itu wahai Rasulullah? Orang masuk surga kok enggan? Enggak mau. Siapa itu orang-orang tersebut? Kata Rasulullah, "Man ata'ani dakhalal jannata wa man 'asani faqad aba." Barang siapa yang taat kepadaku, misalnya dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang berbuat maksiat kepadaku, tidak taat kepadaku, sungguh dia telah enggan, enggan masuk surga. Hati-hati. Naam. Orang semua orang berharap akan masuk surga, Surga itu nggak bisa kita bayangkan barakallahu fikum. Sebagaimana hadis yang sahih, hadis Abu Hurairah, hadis Qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Nah, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis Qudsi tersebut, Allah Ta'ala berkata, A'dadtu li'ibadiyas salihin, ma la aynun ra'at, wa la sami'at, wa la khatra ala qalbi bashar. Aku persiapkan bagi hamba-hambaku. Nah, hamba-hambaku yang beriman. Hamba-hambaku yang saleh. Apa yang dipersiapkan? Mala ainun ra'at, belum sesuatu yang belum pernah mata melihat, wala udhun sami'at, belum pernah juga telinga mendengar. Nah, wala khatra ala qalbi bashar. Eh, tidak pula nam pernah terpetik pada benak atau hati manusia. Barakallahu fikum. Naam. Seperti itu. Berikutnya, Qala Syekh Shalal Fauzan habibullah taala, fa amara bi ta'ati wulatil umur. Maka Allah taala memerintahkan eh, untuk senantiasa taat kepada para pemimpin, para pemegang urusan-urusan kita semuanya, para penguasa, pemimpin. Muslim war Rasul dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. War Rasul haddada dzalika fi ghairil ma'siyah. Sedangkan ketaatan kita kepada para pemimpin itu sudah diberikan batasan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata beliau, Nah, kata Syekh Shalal Fauzan, war Rasul haddada dzalik dan Rasul SAW telah memberikan batasan tentang ketaatan tersebut fi ghairil ma'siyah pada perkara yang selain kemaksiatan. Perhatikan baik-baik ini. Nah, misalkan kita dihimbau diajurkan agar mencoblos agar memilih pemimpin kan nanti kalau kalian nggak ikut pemilu nggak ikut nyoblos kalau yang naik orang kafir bagaimana Siapa yang menjamin barakallahu fikum? Kalau misalkan yang naik orang kafir, apakah setiap orang kafir itu kita katakan dalam masalah penguasaan dunia seperti ini? Nah, zalim semuanya, misalkan. Nah, barakallahu fikum. Hati-hati. Syubhat-syubhatnya orang-orang apa? TV Roja itu, Firanda Andirja, Abdullah Taslim dan semisalnya hati-hati. Dai sesat yang mereka mengaku, mengklaim dirinya al sunnah, muncul di depan layar televisi, Na'udzubillah membolehkan pemilu. Pemilu itu bukan paksaan barakallahu fikum. Coblosan itu bukan paksaan. Bahkan kalau seandainya barang siapa yang mencob nggak mencoblos pun nggak ada sanksi, tidak ada hukuman. Tidak pernah yang mana yang mana tercantum dalam undang-undang dasar yang mereka miliki. Nah, barakallahu fikum tercantum misalkan barang siapa yang tidak ikut pemilu, barang siapa yang tidak mencoblos maka dihukum penjara 15 tahun misalkan nggak ada. Itu hak asasi manusia yang mencoblos silahkan, yang tidak nggak masalah. Nah, barakallahu fikum Gak ada anjuran-anjuran istilahnya kewajiban. Kecuali kalau kita dipaksa. Nah, misalkan kalian semua ngeblos kalau tidak dibunuh semuanya, dipenjara semuanya. Nah, nanti kita di Allah Subhanahu wa taala memiliki burhan, memiliki bukti dalam artian kita dipaksa. Tapi kalau bukan paksaan kok malah menjerumuskan ke dalam kebinasaan, Nauzubillah hati-hati dengan dai-dai sesat eh, Firanda, Andirja, DKK dan kawan-kawannya. Arwaibidah ya, bidah di zaman ini di antara dia. Dia ini termasuk salah satu bidah di zaman ini. bidah itu siapa sih? Suatu ketika Rasul ditanya, "Wamar bidah ya Rasulullah?" Siapa bidah itu ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, "Ar-rajulu tafih yatakallam fi amril 'ammah." Laki-laki bodoh berbicara tentang kepentingan umum, sudah bodoh berbicara menyesatkan umat lagi. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Ahlu sunnah wal jamaah ikhwani fillah hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Ahlu sunnah wal jamaah. Nah, dimanapun mereka berada, nah kita perhatikan baik-baik. Yang mereka kokoh dan senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran Sunnah, mereka tidak akan goyah. Nah, dari pemahaman salafun as-salih, kita berusaha meniti jejak generasi salafun as-salih dari kalangan sahabat, dari kalangan sahabat, tabi'in wa tabi'in. Waman tabi'ahum waman tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Naam barakallahu fikum. Jangan mudah tertipu dengan dai-dai sesat yang mereka berjubah panjang di atas mata kaki, jenggotnya panjang, bergaya apa? Mengaku sunni salafi tapi muncul dalam televisi membolehkan pemilu, membolehkan demokrasi, demonstrasi, naudzubillah, naudzubillah. Naam. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddada dzalika fi ghair ma'siyah. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan batasan berkaitan masalah ketaatan kita kepada para pemimpin, para penguasa pada perkara yang selain kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq." Tidak ada ketaatan enam untuk seorang makhluk ya, pada perkara yang itu merupakan kemaksiatan kepada Sang Pencipta. Naam. Wa qala dan juga Rasulullah bersabda, "Innamat ta'atu fil ma'ruf." Perhatikan itu. Hanya saja, perhatikan innama ini adatul asr. Ya, salah satu alat yang digunakan membatasi. Artinya adalah hanya saja ketaatan itu Naam terjadi, terbentuk eh, Diwujudkan fil ma'ruf Pada perkara yang ma'ruf Perkara yang baik Naam Fatajibu ta'at walil amri eh, Fatajibu ta'at walil amri Fi khairi maksiatillah Maka wajib mentaati para pemimpin Para penguasa muslim Pada perkara yang itu Nah, pada perkara yang selain kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza amara ma'siyatin, apabila seseorang na'am barakallahu fikum memerintahkan pada perkara maksiat fala yuta' maka jangan sekali-kali ditaati lakin akan tetapi la yukhalafu fi baqiyatul umur akan tetapi tidak boleh diselisih pada enam perkara-perkara yang lainnya La yuta'u fi mas'alah khassatan allati fiha ma'siyah. Jangan sekali-kali ditaati pada permasalahan yang khusus ini yaitu permasalahan yang di dalamnya ada kemaksiatan. Jadi kita diperintahkan untuk senantiasa taat kepada para pemimpin, taat kepada para pemerintah. Tapi perkara-perkara yang apa? Perkara yang ma'ruf, perkara ketaatan. Adapun kalau di dalam perintah tersebut ada perkara yang maksiat, maka tidak boleh di, nah, tidak boleh ditaati barakallahu fikum. Naam. Amma baqiyatul umur fala tuntaqadhu bai'atuhu bisardi dzalik. Adapun sisa-sisa yang lain barakallahu fikum perkara-perkara yang lain sebagaimana sudah kami nukilkan contoh-contohnya misalkan rambu-rambu lalu lintas atau misalkan suruh pakai helm dan semisalnya kita taat karena itu demi kepentingan apa kepentingan manusia semuanya nah karena helm itu juga penting misalkan jatuh nanti apa terlindungi dengan seizin Allah Subhanahu wa taala nah barakallahu fikum nah seperti itu Ewa, kata beliau, Amma baqiyatul umur adapun perkara-perkara yang lainnya yang tidak ada unsur maksiat di dalamnya fala tuntaqadu bai'atuh maka jangan dilepas jangan diputuskan bai'atnya bisa berdalik dengan sebab perkara tersebut wala yukhalaf dan jangan diselisih Madama anahu al Islam selama na'am barakallahu fikum pemimpin atau penguasa tersebut berada di atas agama Islam Nah, barakallahu fikum, jangan sampai kita memberontak, kudeta revolusi atau demonstrasi kepada mereka. Barakallahu fikum. Naam. Jadi kita menyelisihi, eh, kita tidak taat pada perkara yang apa? Perkara yang maksiat saja. Naam. Lima fitnah, nah, lima fitnatil ulatil umur minat istima'il kalimah. Eh, dikarenakan di dalam ketaatan kepada para pemimpin, para pemerintah, para penguasa, itu di dalamnya ada apa? Istima'il kalimah terkumpulnya satu kata dan latihan akan bersatu semuanya. Wahat nidima dan juga di dalamnya terdapat apa penjagaan darah. Dalam artian darah itu tidak nah tidak disia-siakan dalam artian tidak mudah apa mengalirkan darahnya kaum muslimin. Jangan seperti orang-orang apa? Orang-orang khawarij, baik itu kelompok Syiah, Nah barakallahu fikum na'udzubillah syiah rafidah ataupun nah barakallahu fikum ISIS ataupun jaringan Al-Qaeda ha, ataupun nabar kalafikum yang pemikiran-pemikiran rusak, pemikiran yang mereka membolehkan demonstrasi, ikut andil dalam demonstrasi baik itu IM ataupun Hati Hizbut Tahrir atau yang semisal dengan mereka naudzubillah. Ayo na'am. Kemudian berikutnya kata beliau di sini barakallahu fikum na'am wastibanam wastitsbabil amn dan juga apa? Na'am barakallahu di dalam taati para pemimpin atau para penguasa tersebut, nah di dalamnya ada bersatunya apa? Nah kalimat. Eh, kemudian juga terjaganya darah. Nah kemudian juga apa barakallahu fikum terwujudkan yang namanya keamanan. Tidak eh, tidak campur baur dalam artian tidak apa tidak rusak gitu. Rusak kaprah dalam artian apa? keamanan tidak ada, banyak darah kaum muslimin yang ditumpahkan, kemudian banyak permusuhan, pertikaian, pepecahan, kemudian peperangan, nah barakallahu fikum atau banyak kedzaliman, nah barakallahu fikum seperti itu. 6. Wa insafil madlum minadz zalim dan dikarenakan taatnya kepada para pemimpin atau para pemerintah atau penguasa muslim akan apa? Wa insafil madlum akan mewujudkan juga apa? Nah, insafil madlum minadz zalim terjadinya apa? Insaf pertengahan. enam, Eh? Pertengahan orang yang dolimi dari orang yang dolim Dalam artian apa? Dalam artian orang yang dolim nah itu nanti akan dihukum, diberikan hukuman gitu. Barakallahu fikum. Nah, tapi kalau nggak ada pemimpin, tidak ada pemerintah misalkan, nah itu keadaan rusak sekali. Terjadi pembunuhan, pemerkosaan dan semisalnya kerusakan akan terjadi di mana-mana. Jadi, nah sebuah negara atau sebuah negeri Nah, dipimpin oleh seorang yang jahat itu lebih bagus keadaannya daripada apa? Nah, daripada seribu tahun tidak ada pemimpin sama sekali. Dalam artian apa? Nah, barakallahu fikum atau sebaliknya. Seribu tahun dipimpin oleh pemimpin yang jahat, yang jelek itu lebih baik keadaannya daripada sehari saja tidak ada pemimpinnya. Daripada sehari tidak ada pemimpinnya, tidak ada penguasa, tidak ada yang ngatur, itu akan terjadi. Nah, barakallahu fikum kehancuran kerusakan yang sangat dahsyat, baik pemerkosaan, pembunuhan, pencurian, perampokan di mana-mana. Karena nggak ada keamanan. Nah, barakallahu fikum itu hati-hati. Nah, jadi kita wajib taat kepada para pemimpin, pemerintah, eh, penguasa yang muslim selama nah merintahkan kepada kita perkara yang ma'ruf, perkara yang tidak bertolak belakangan dengan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Naam, kata beliau di sini, waradil huquqi ila ashabiha dan akan dikembalikan hak-haknya kepada pemiliknya. Naam. Wal hukmi bainan nasi bil adl dan akan terwujudkan yang namanya menghukumi antara manusia dengan keadilan. Hatta walau kana waliyul amri ghairu mustaqim fi dinih, walaupun hatta Nah bahkan walaupun kalau seandainya yang memimpin itu adalah seorang apa? Seorang pemimpin atau penguasa yang tidak istiqomah di atas agamanya, ya, tidak istiqomah dalam agamanya. Bi anna naam bi an misalkan dia adalah orang fasik Malam yasil ilal kufri selama tidak masuk atau tidak sampai pada tingkatan kekufuran. Kama qala sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isma'u wa ati'u dengarkanlah para pemimpin, para penguasa, wa ati'u dan taatilah mereka illa kecuali antarauna ya illa antarau kufran bawahan indakum alaihi minallahi burhan kecuali kalau kalian itu melihat Nah, para penguasa atau pemimpin tersebut kekufuran yang nyata yang nampak Nah, kemudian apa kalian memiliki burhan bukti tentang apa? Tentang kekufuran pemimpin tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu apa? Itu baru kita berhati-hati. Fama damat ma'asihi dunal kufi selama kemaksiatan-kemaksiatan yang Nah, dilakukan oleh para pemimpin, para penguasa masih tidak di bawah kekufuran, fa innahu yusma'lahu wa yuta', maka didengarkan dan ditaati. Wa fisku wa ala nafsih Nah, dan kefasikannya itu kembali kepada dirinya. Lakin wilayatuhu, paham ya? Kefasikan pemimpin tersebut kembali kepada dirinya. Akan tetapi wilayah tuh, pertolongan kita kepadanya wa ta'atuhu dan mentaatinya lima selahatil muslimin, demi kepentingan kaum muslimin. Nah, ini banyak sekali ya. Jadi jangan kita wah kita nggak mau taat kepada rambu-rambu lalu lintas itu itu peraturan undang-undang itu bukan Al-Qur'an Sunnah. Eh, perhatikan hati-hati dulu ya akhi barakallahu fikum, perhatikan baik-baik. Nah, kenapa kita mentaati rambu-rambu lalu lintas? Ketika merah berhenti, ketika hijau jalan, ketika kuning berhati-hati misalkan, tujuannya agar tidak eh, tidak terjadi enam kecelakaan, mengurangi kecelakaan barakallahu fikum itu ada masalah penting yang sangat nah barakallahu fikum Penting sekali. Nah, kemudian di jalan raya diberikan marka-marka, garis-garis kalau seandainya garisnya lurus, panjang, tidak boleh kita menyalip misalkan. Kalau garisnya itu putus-putus boleh menyalip. Itu semuanya tujuannya apa? Agar tidak terjadi kecelakaan. enam dalam di dalamnya ada kepentingan dan juga kebaikan bagi kaum muslimin secara khusus dan kepada atau bagi manusia secara keumuman. Nah, barakallahu fikum. Jadi jangan sembarangan dalam menilai Eh, jangan menilai, jangan sembarangan. Selama perkara yang diperintahkan pemerintah kepada kita, selama perkara yang diperintahkan para pemimpin, para penguasa kepada kita perkara yang ma'ruf, perkara yang tidak ada kemungkarannya, maka kita wajib mentaatinya. Adapun perkara-perkara yang diperintahkan itu adalah perkara mungkar, perkara maksiat, maka tidak diperbolehkan sedikit pun kita mentaatinya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Sebagaimana sabda Rasulullah yang sudah kita lewati tadi, Innama ta'atu fil ma'ruf, hanya saja ketaatan kepada perkara ma'ruf, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan yang dilakukan kepada seorang makhluk, diberikan kepada seorang makhluk pada perkara apa? kemaksiatan kepada Sang Pencipta. Wallah alam suap, cukup sekian dulu yang disampaikan. Semoga bermanfaat kepada kita semuanya dan semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa kokoh di atas Al-Quran dan Sunnah, bifahmi salafil ummah, meniti jejak generasi salafun saleh. Nah, barakallahu fikum tidak menjadi para Nah, pengikut khawarij, pengikut khawarij yang mereka senantiasa berupaya mengkafirkan kaum muslimin, mengkafirkan pemerintah dan mereka berupaya untuk memberontak Nam kepada pemerintah atau kudeta revolusi dan semisalnya. Naudzubillah min dzalik. Nasallah azza wa jalla bimani wa karamih an yusabbitana ala kitab sunnah wa an yujannibana 'anil fitan ma dhahara minha wa batan. Walhamdulillahi alamin.